明白。 بسم الله الرحمن الرحيم <clears throat> الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله آه، melanjutkan pembahasan <clears throat> kitab Nidaun نداء Murabbin wal Murabbiyat pada pasal wasaya nabawiyah muhimmah lil aulad wasiat-wasiat kenabian yang penting lil aulad bagi anak-anak qala al muallif rahimahullah ala al murabbi wal murabbiyati sawa'un kana mudarrisan au mudarrisatan au mualliman au muallimatan au aban au umman an yu'allima al-awlad hadhihi al-wasaya an-nafi'ah lahum untuk para pendidik laki-laki maupun wanita, para guru laki-laki maupun wanita, para pengajar laki-laki maupun wanita, atau ayah maupun ibu. An yu'allim al-aulad hadhihi wasaya an-nafi'ah lahum. Hendaknya mengajarkan kepada anak-anak mereka, anak-anak didik mereka al-wasaya an-nafi'ah, wasiat-wasiat yang bermanfaat untuk mereka. Wa yaktubuha lahum 'ala al lawh dan menulisnya untuk anak-anak itu pada lauh yakni papan. Liyaktubuha fi dafatirihim di papan tulis kemudian mereka tulis di dafatirihim buku-buku catatan mereka liyah liyahfaduha agar mereka menghafalnya. Tsumma yusrahuha kemudian dia menerangkan kepada mereka wasiat-wasiat tersebut. Nah, ini salah satu cara mendidik dan yakni mengokohkan ingatan pada mereka dengan menuliskan pesan-pesan singkat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar mereka salin di buku-buku mereka. Ditulis di papan tulis lalu disalin di buku, setelah itu diterangkan maksudnya. Dan mungkin dalam menerangkan maksud juga perlu beberapa contoh-contoh supaya mereka paham. Contoh di sini waradat fi haditsin sahih hadza nassuhu. Telah terdapat dalam hadis yang sahih. Berikut ini nas hadis yang sahih itu An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qal beliau berkata kuntu khalfan nabiy sallallahu alaihi wasallam yauman aku di belakang nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari faqala li beliau mengatakan kepadaku ya gulam inni uallimuka kalimatin wahai anak <clears throat> aku akan mengajarimu beberapa kalimat yang pertama ihfazillah yahfazka Nah ini pesan singkat yang pertama. Tentu hadis ini panjang, namun bisa kita apa? Potong-potong agar anak-anak itu mengingat. Yang pertama, ihfadillah yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Maknanya, ay imtasil awamir Allah lakukan perintah-perintah Allah wajtanib nawahi jauhi larangan-larangan Allah yahfazka maka Allah akan menjagamu dan melindungimu di dunia wa akhiratik di duniamu maupun di akhiratmu. Nah, ini salah satu contoh kalau ini menjadi suatu uh, akidah pada jiwa seorang anak didik, sejak kecil dia ingat itu, insya Allah sampai dewasa, sampai kapanpun, akan dia ingat dan menjadi landasan hidupnya. Menjadi pegangannya. Siapa yang menjaga agama Allah, Allah akan menjaganya. Menjaga Allah yakni dengan melakukan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya. Pasti Allah akan menjaga. Dalam segala urusan kita, urusan duniawi kita, urusan akhirat kita, menjaga dari kejahatan manusia, menjaga dari kejahatan hewan, menjaga dari kejahatan makhluk-makhluk yang memiliki potensi kejahatan. Ya. Kemudian berikutnya, ihfazillah tajidhu amamak. Jagalah Allah, aku, engkau akan mendapatkannya di hadapanmu. Hai amamak. Fahfaz hudud Allah. Warai hukukahu. Tajidillah yuwafiqaka وينصرك Jagalah Allah, kamu akan dapatinya di hadapanmu. yakni jagalah batasan-batasan hukum Allah dan jagalah hak-hak Allah, kamu akan mendapatinya senantiasa memberikan taufiknya kepadamu dan menolongmu. Ini maknanya. Jadi ini kelanjutan yang sebelumnya. Kalau seorang itu menjaga batasan-batasan hukum Allah, lebih khusus juga hak-hak Allah dia penuhi, dia laksanakan, maka balasannya Allah akan memberikan taufik kepadanya, padamu. Allah akan menolongmu, Allah akan membantumu. Nah, Sekali lagi bila ini terbentuk dalam jiwa seseorang maka akan memberinya semangat untuk apa? mengamalkan Islam dengan mengharap pertolongan dari Allah dan dia di kemudian hari pasti yang namanya manusia akan merasa ya sangat membutuhkan suatu pertolongan maka ingatlah untuk mendapat pertolongan yang diharapkan hanya pertolongan Allah. Untuk mendapat pertolongan Allah, ini kuncinya. Lakukan hukum-hukum Allah. Jaga syariatnya. Yang ketiga, Ida sa'alta fas'alillah wa ida sa'amta fas'a'in billah. Tulis pesan singkat ini, salin, kemudian terangkan. Ida sa'alta fas'alillah. Kalau kamu meminta, atau kalau kamu berdoa berdoalah kepada Allah meminta minta kepada Allah wa idza sta'anta fasta'in billah kalau kamu minta pertolongan minta pertolongan kepada Allah yakni jika talabta li'ana ala amrin min umuri dunia wal akhirah bila kamu meminta suatu bantuan atas suatu urusan dari urusan-urusan dunia dan akhirat, fasta'in billah, mohonlah pertolongan kepada Allah. Wala siyama fil umur allati la yuqaddir la yaqdir 'alaiha illallah. Lebih-lebih pada perkara-perkara yang tidak mampu atasnya kecuali Allah. Wahdah. Satu-satunya. Kasyifai maradhin seperti menyembuhkan dari suatu penyakit atau lebih rizkin atau meminta rizki fahiya mimma biha wahda maka itu adalah suatu perkara yang Allah khususkan dirinya dengannya nah jadi terangkan kepada anak-anak didik kita tentang hal ini kalau ada suatu urusan minta dan berdoa kepada Allah yakni urusan walaupun urusan yang dianggap sepele, dianggap remeh. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis, "Yas'al ahadukum rabbah walau fi shis'i na'lihi idang qata'." Hendaknya seseorang di antara kalian berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, walaupun dalam urusan tali sandalnya yang putus. Jadi Biasakan berdoa kepada Allah. Ini hal yang sangat penting. Hal yang sangat penting sekali. Karena ini terkait dengan tawakal yang sebelumnya kita terangkan. Terkait pula dengan yakni ibadah-ibadah yang lain. At-tadallul wal khudu' lillah, merendahkan diri kepada Allah. Terkait dengan doa itu sendiri yang merupakan ibadah menjadikan anak tersebut selalu tergantung kepada Allah, tidak tergantung kepada yang lain, menjadikan anak tersebut tidak percaya diri sehingga ya percayanya hanya kepada Allah walaupun dia pintar, walaupun dia pandai tapi keberhasilan di tangan Allah Azza wa itu yang kita inginkan. Tumbuh dalam dirinya hal seperti itu. Jadi selalu mintanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Ketika di suatu saat nanti ada musibah, dia tidak seperti umumnya orang-orang. Umumnya orang-orang kena musibah bingung. Larinya kemana? Para dukun. Paranormal. Umumnya seperti itu. Bukan larinya kepada Allah, minta mohon kepada Allah. Padahal Allah Azza wa Jalla Maha Kuasa atas segala sesuatu dan dia yakin itu. Tapi kenapa justru lari ke para dukun? Meminta yakni ditemukan barang yang hilang atau meminta kesembuhan atau meminta jodoh atau meminta kesuksesan dan lainnya. Nah, dengan akidah yang ditanamkan sejak kecil Mungkin anak itu ingat, ya dulu pernah nulis dari gurunya, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah." Kalau kamu minta, minta kepada Allah. Kalau kamu mohon pertolongan, mohonlah kepada Allah. Ingat. Jadi ini menjadi yakni uh, apa? prinsip dalam kehidupannya di masa yang akan datang. Yang keempat, wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uk bi syai' lam yanfa'uk illa bi syai'in qad katabahu Allah lak. Ketahuilah bahwa umat seandainya mereka sepakat untuk memberimu suatu manfaat dengan sesuatu, mereka tidak akan mampu memberimu manfaat dengan suatu apapun kecuali yang telah Allah tetapkan untukmu. Wa in ijtama'u 'ala an yadhurruk bi syai' lam yadhurruk illa bi syai'in qad katabahu Allah 'alaik. Dan bila mereka sepakat untuk memberimu suatu malapetaka, memberimu suatu bencana, memberimu suatu kemalangan, lam yadhurruk mereka tidak akan mampu mencelakakan kamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan atasku. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf pena-pena takdir telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Hadis riwayat Tirmizi wa qala haditsun hasanun sahih. Nah, pesan ini yang artinya bahwa seorang muslim hendaknya beriman dengan takdir allazi kadabahu Allah alaih yang Allah telah tetapkan atasnya khairihi eh, khairahu wa syarrah baik itu uh, takdir yang baik untuknya maupun yang buruk untuknya. Nah, ini artinya penanaman akidah al-iman bil qadar, iman dengan takdir pada anak-anak didik kita. Jadikan mereka itu sejak dini sudah beriman dengan takdir. Semuanya takdir Allah Azza wa Semuanya kepastian Allah Azza wa Apapun yang terjadi dengan takdir Allah. Kalau Allah nggak menakdirkan, tidak akan terjadi. Nah, akidah ini kalau tertanam pada anak-anak, kemudian dia bawa sampai dewasa, buahnya sangat positif dan tentu sangat baik dan banyak manfaatnya urusan dunia maupun urusan akhirat. Karena dengan iman dengan takdir seorang tidak gampang putus asa. Apapun yang terjadi ya dia sadari itu dari Allah. Ada hikmahnya. Ada uh, kebaikan di balik ketetapan takdir tersebut yang mungkin dia belum paham, belum tahu. Sehingga dia tidak putus asa. Dengan itu juga seorang tidak akan uh, takut dengan berbagai ancaman. Mungkin ada orang yang ingin mengancam, ingin mencelakakan. Tapi kata Nabi, Jangankan satu dua orang. Sejagat ini kalau mengancam saya. Sementara Allah Azza wa Jal belum menetapkannya. Mereka nggak akan bisa melakukannya. Nah, dengan keimanan tersebut. Maka jiwa anak itu akan menjadi besar. Tidak akan takut kepada suatu ancaman. Bila dia diancam karena melakukan suatu amal yang baik. Ya. Yeah dari amalan-amalan Islam. Begitu pula dengan iman dengan takdir ini, dia pun tidak menggantungkan harapan kepada manusia, tapi dia gantungkan harapan itu kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab Nabi mengatakan, seandainya pun manusia seluruhnya sejak raya ini ingin memberimu sesuatu manfaat, faedah dari hal-hal yang sifatnya duniawi misalnya mereka tidak akan bisa melakukannya. Apa yang mereka rencana rencanakan untuk diberikan kepada kita nggak akan terlaksana bila Allah belum menetapkannya. Sehingga jangan bergantung kepada manusia. Bergantunglah kepada Allah, berharaplah dari Allah Azza wa Nah, ini. jadi iman dengan takdir itu luar biasa. Membuahkan pada jiwa seseorang banyak Eh, buah-buah kebaikan yang dia jadikan bekal dalam kehidupannya selama di dunia. Nah, ini hanya contoh-contoh yakni pesan-pesan singkat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang itu sangat manfaat untuk para murid dan anak-anak didik kita. Yang lain mungkin bisa kita ambil dari hadis-hadis yang lain ya. Kita pilih pesan-pesan singkat tersebut untuk kemudian dihafal oleh mereka, diingat oleh mereka. Min fawaidil hadis di antara faedah-faedah dari hadis di atas yang pertama hubbur Rasul sallallahu alaihi wasallam lil aulad wa irkabu Ibnu Abbas khalfahu wa munadatuhu ya gulab. Rasa cinta Rasulullah kepada anak-anak. Ini juga yakni faedah penting dalam dunia pendidikan bahwa seperti yang telah disebutkan pada waktu yang lalu, seorang pengajar harus punya rasa cinta kepada anak-anak didiknya. Sebagaimana Rasulullah mencintai anak-anak. Kemudian irkabu ibn Abbas khalfah. Memboncengkan ibn Abbas di belakang Rasulullah. Ini menunjukkan tawaduknya beliau. Memboncengkan Ibnu Abbas memboncengkan Muad, memboncengkan yang lain. Padahal beliau adalah seorang nomor satu, ya. Kalau bahasanya orang sekarang, orang nomor satu. Sebagai pemimpin muslimin, bahkan sebagai Rasul Rabbil Alamin. Rabb, uh, eh, apa, utusan Rabb sekalian alam. Pemimpin muslimin dan utusan Rabb sekalian alam. Namun bagi beliau tidak kemudian keberatan untuk apa? Memboncengkan seorang anak yang masih kecil di belakang beliau. Ini tawadhu. Wa munadatu ya gulam. Beliau juga memanggil Ibn dengan panggilan ya gulam. Nah, panggilan seperti ini juga bagi anak-anak ini memiliki faedah apa? yakni apa belas kasih atau apa istilahnya enam terkandung padanya rasa sayang ya tidak langsung menyebut namanya tapi menyebut uh, dengan sebutan seperti ini beda kan kalau orang memanggil uh, wahai anakku atau nak sini nak tidak dengan misalnya namanya Ali li kamu sini li dengan bu orang tua manggil nak nina rasanya di sini enak mana itu ya ternyata enak yang nggak pakai namanya langsung ya kan nah ini maksudnya bahwa Rasulullah SAW memanggil Ibn Abbas dengan ya gulam ada makna seperti itu yang kedua, amrul abfal bi ta'atillah wal ibti'ad an ma'asihi liyas'adu fid dunya wal akhirah. Perintah untuk anak-anak agar taat kepada Allah dan menjauhi dari maksiat agar mereka bahagia di dunia dan di akhirat. Nah, ini sejak dini anak-anak diberi pendidikan seperti itu agar taat dan menjauhi maksiat. Yang ketiga, Allahu yunajjil mu'min عند الشدائد إذا أدى حق الله وحق الناس عند الرخاء والصحة والغنى Allah Azza wa Jalla akan menyelamatkan seorang mukmin saat kesusahan. Bila dia menunaikan hak Allah dan hak manusia saat dia dalam kondisi ar-raha, kelapangan, sehat sehat dan gina kecukupan. Nah, sabda Rasul dalam lanjutan hadisnya, "Ta'arrafun Allah fi raha, ya'rifka fi syiddah." Kenalilah Allah saat kamu dalam keadaan lapang, Allah akan mengenalimu saat kamu dalam keadaan kesempitan. Jadi, ini juga menjadi prinsip penting pada jiwa seorang uh, anak Selalu taat kepada Allah agar nanti saat kesempitan Allah menolong kita. Siapa yang tidak ingin ditolong saat kesempitan? Tentu. Semua orang ingin ditolong saat kesusahan. Untuk itu, jaga hukum Allah, kenali Allah, taat kepada Allah saat kamu dalam keadaan lapang. Nanti kalau kamu kesempitan akan ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, ini juga tanamkan dalam diri diri kita dan anak-anak didik kita. Rabi'an yang keempat, gharsu aqidati tauhid fi nufusil atfal. Menanamkan akidah tauhid pada jiwa anak-anak. Di antara bentuk penanaman tauhid itu Su'alullah Ta'ala isti'ana bihi. Doa kepada Allah dan mohon pertolongan kepada Allah. Sejak kecil diajari seperti itu. Yang kelima, tasbitu aqidatul iman bil qadari khairihi wa syarrih fahiya min arkani al iman. Mengokohkan akidah iman terhadap takdir baiknya atau buruknya. Karena itu merupakan rukun-rukun iman. Salah satu daripada rukun iman. Yang keenam, tarbiyatul tifl ala tafa'ul liyastaqbil al-hayah bi syaja'atin wa amal wa liyakuna fardan nafi'an fi ummati mendidik anak untuk optimis tafaul nah seperti tadi dengan imannya dengan takbir tadi ya apapun yang dikehendaki manusia kalau Allah nggak menghendaki tidak akan terjadi nah ini seperti yang tadi kita sebutkan mendidik pada jiwa manusia at-tafaul optimis Ya. Dengan apa yang dia lihat di dunia dari berbagai kekurangan, berbagai kejahatan, dia tidak kemudian uh, minder, ya, takut, khawatir tidak. Karena semuanya tidak akan bisa mencelakakan dia kecuali bila sudah ditetapkan oleh Allah Azza Wajalla. Jalla. nafar fardan nafi'an fi ummati agar dia dengan itu menjadi fardan nafi'an yakni sebuah pribadi yang bermanfaat di tengah umatnya. Ini beberapa faedah dari hadis yang tadi kita baca. Selanjutnya pasal berikutnya min adabil Islam. Di antara adab-adab Islam. Jadi berikut ini merupakan suatu pokok-pokok adab yang sering dilakukan dalam keseharian dan tentu bukan berarti ada adab Islam hanya terbatas pada apa yang mau disebutkan. Intinya di sini untuk memberikan satu contoh kepada seorang guru atau seorang pendidik, mudarris, ustadz, agar memberikan kepada anak-anak didiknya pendidikan adab sebagaimana diajarkan oleh Islam. Kata penulis rahimahullah, "I'lam ya akhir muslim, hadana Allah wa iyyak." Ketahuilah wahai saudaraku muslim, semoga Allah memberikan hidayah kepadamu dan kepadaku dan kepadamu. Anal Islam ja'a bi adab, bahwa Islam datang dengan adab-adab. Mengajarkan adab-adab wa akhlak, mengajarkan akhlak. Takaffala lil muslim. Islam menjamin bagi seorang muslim wal mujtama' dan suatu masyarakat as-sa'adata fid dunya wal akhirah kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Pemina adil adab di antara adab-adab tersebut yang pertama an-nadhafatu kebersihan an nazafah kebersihan ini salah satu daripada adab-adab Islam. Coba kita lihat nanti beberapa hadis yang akan disebutkan yang menggambarkan bahwa Islam benar-benar menyukai an nazafah kebersihan. Jadi jangan digambarkan Islam dan muslimin identik dengan kekumuhan bahwa mereka masyarakat yang e, jorok, yang kumuh, yang tidak tahu kebersihan. Nah, ini gambaran dari orang-orang kafir untuk yakni mendiskreditkan muslimin atau memandang sebelah mata kepada muslimin. Padahal tidak ada yang sebersih muslimin. Tentunya kalau melaksanakan tuntunan-tuntunan Islam. buduknya berapa kali, mandinya, ya, kemudian apa siwaknya, kemudian pakai menyawangi disunahkan dan seterusnya. Itu adab-adab Islam. Diterangkan oleh uh, penulis rahimahullah kun nazifan fi baitik. Jadi Demi merealisasikan kebersihan ini, jadilah engkau nazifan fi baitik. Orang yang bersih sejak di rumahmu wa amalik juga di kerjaanmu wa malbasik pada pakaianmu wa jismik pada tubuhmu wala siyama inda dhihabika lil masjid di ada'is salawat lebih-lebih saat kepergianmu menuju masjid untuk melaksanakan sholat. Wakhasatan sholat al-jum'ah. Lebih-lebih sholat Jumat. Fagtasil, mandilah. Watatayyab. pakailah minyak wangi. Walbas ahsana siap, dan pakailah sebaik-baik pakaian. Ini semuanya terdapat dalam riwayat-riwayat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan adab-adab mengikuti sholat Jumat. Mandi, pakai menyawangi, pakai pakaian yang bagus yang kita miliki. Nah ini menggambarkan apa kebersihan dalam Islam. Jangan kamu pergi dengan pakaian yang kotor. Bahkan ke masjid ketika sholat Allah sebut apa? Khudu zinatakum inna kulli masjid. Ambillah zinatakum hiasan kalian saat kalian ke masjid. Nah, ketika mau sholat, yakni uh, ah, disebutkan oleh sebagian ulama tafsir kenapa Allah Azza wa Jal menyebut dengan sebutan zina artinya hiasan Padahal yakni yang namanya salat yang penting apa? Menutup aurat, itu kan prinsipnya. Tapi Allah Azza wa Jalla menyebut dengan sebutan zina. Ini berarti punya makna yang lebih daripada sekedar menutup aurat. Yaitu ya pakai pakaian yang selayaknya. Tutup auratmu, kamu pakai pakai punya pakaian bagus, pakai pakaian yang bagus. Yang itu zina bagimu, hiasan juga bagimu. Nah, itu ajaran Islam, ya. Makanya jangan pergi dengan tiabin wasikhah, pakaian yang kotor, au dzati raihatin karihah atau pakaian yang baunya sudah tidak enak. Kenapa? Keringetan. Habis bekerja kerjaan berat, ya. Misalnya yang jadi tukang bangunan, misalnya yang sedang melakukan kerjaan yang agak berat, misalnya yang baru berolahraga, berkeringat. Jangan pakai pakaian itu untuk sholat di masjid atau untuk sholat sekalipun. Ya, ya ini bukan berarti tidak sah. Kalau urusan sah, sah saja ya. Tapi kita ingin uh, yang lebih sempurna dan ini tidak lupa kita sedang yakni e, membiasakan kebersihan. Wala tata tal masjid bijawrabin wasikhin. Jangan kamu menginjak karpet masjid saat yakni hamparan permadani atau karpet atau yang jenisnya. Bijawrabin wasikh dengan kaos kaki yang sudah kotor yang baunya naudzubillah min dzalik Ya. Sebagian kaos kaki dengan dikeluarkan dari sepatunya saja radius 2 meter masih dapat mencium. Nah. Jangan pakai apa? Menjak dengan kaos kaki yang seperti itu. Fihi raihatul aqdam al-mu'diyah yang di situ ya ada bau kaki yang betul-betul mengganggu Fadzalika yu'dil musallin. Yang seperti itu mengganggu orang-orang yang sholat. Bahkan mengganggu para malaikat, ya kan? Karena Rasulullah mengatakan innal malaika tata'azza tata'azza mimma yata'azza minhu banu Adam. Malaikat itu juga merasa tersakiti dari sesuatu yang menyakiti manusia. Jadi mereka terganggu sebagaimana manusia terganggu. Maka dari itu dengan membawa pakaian yang seperti itu mengganggu orang ini juga mengganggu para malaikat. Haitu yadau ahaduhum jabhatahu wa anfahu alal bisab. Ketika sujud, seorang sujud meletakkan dahinya, hidungnya di karpet itu yang baru saja misalnya keinjak oleh dia. Akhirnya ya bagaimana mau khusyuk sholatnya ya. Sementara mencium aroma yang semacam itu. Nah, fayata'azza min ar lati allati 'aliqat bil bisat min raihatil jawrab sehingga orang yang salat itu terganggu dari bau yang menempel pada karpet dari bau kaos kaki tersebut atau kaki kita. Wakatian firu minas salat bisa jadi dia lari dari salat. Nggak mau lagi sholat. Wa alaika bisti'mal istiwak. Kemudian hal yang lain dalam bab kebersihan ini hendaknya kamu juga menggunakan siwak. Wala siyama indal wudu was shalah, lebih-lebih saat kamu hendak berwudu maupun salat. Faqad hassa Rasul sallallahu alaihi wasallam ummatahu alaihi Nabi telah menganjurkan umatnya untuk melakukan hal itu. Di ahadis kasirah dalam banyak hadis. Minha qauluhu sallallahu alaihi wasallam, di antaranya sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, "As-siwaku matharatun lil fam, mardatun lil rabb." Siwak itu kebersihan atau kesucian bagi mulut dan ridha bagi Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi penggunaan siwak ini juga sangat penting. Nabi SAW sunnah beliau dalam bersiwak ya ketika mau masuk rumah siwak mau wudhu siwak mau apa sholat siwak ya bangun tidur siwak dan beberapa tempat yang lain apa faedahnya ya jelas kebersihan mulut kita dan faedahnya bagi mulut kita di samping bersih juga sehat. Lebih-lebih ridhonya Allah Azza wa Coba kalau mulut kita ini nggak bersih di samping yakni e, tidak sehat bagi kita juga mengganggu orang. Apalagi habis makan bawang. Ya, bawang bombay makan mentahan sebagai lalapan. Habis itu kita ngobrol dengan orang. Barangkali orangnya uh, cari posisi yang tepat. Ya. Supaya tidak terkena bau mulutnya itu. Atau baru makan durian. Ya. Kecuali dengan yang sama durian nggak tahu seperti apa ya. Tapi bagi orang lain, wah ini bau yang sangat mengganggu. Begitu pula halal yang lain. Makanya diajarkan mengapa memakai siwak untuk menghindarkan hal yang seperti itu. Lebih-lebih ketika mau masuk masjid seperti uh, yang akan diterangkan berikut ini, wazar aklas saum. Hati-hati kamu dari makan saum. Uh, bawang. nam bawang putih. Awil bawal bawang merah. Qabla dihabik. Sebelum pergimu ke masjid, wal amal dan sebelum kamu kerja. Di alla tu'zil musallin wal julasa bi raihati. Supaya tidak mengganggu orang-orang yang sholat dan teman dudukmu dengan bau mulutmu. Nah, ini seperti yang tadi kita sebutkan. Bagaimana perhatian Rasulullah supaya tidak mengganggu. Mau masuk rumah, siwakan. Dia mau bertemu istrinya supaya tidak mengganggu bau mulutnya. Ya kan? Mau bertemu teman di tempat kerja, mau sholat, samping kiri kanannya supaya tidak terganggu dengan bau kita. Nah, ini ajaran Islam. Kebersihan, ya, kesehatan dan kebersihan. Sebagian orang subhanallah yang tidak perhatian dengan bab ini, mungkin sebagian kita merasakan. Sholat di sampingnya, naudzubillah. Sholat itu nafasnya sambil kita tahan-tahan, rasanya mau pergi dari tempat itu, tapi keluar kita sudah kadung apa? Masuk sholat di situ. Di pinggirnya. Dia sendiri nggak merasa, yang punya bau nggak merasa. Tapi yang di sampingnya sudah bagaimana mau khusyuk tidak bisa karena sambil tahan nafas tahan nafas ya, ketika sholat itu nah hendaknya kita paham hal tersebut maka dari itu Islam e, menganjurkan kita kebersihan. Ya. Seperti yang disebutkan dalam hadis berikut ini, Nabi bersabda, "Man akala tauman au batalan falyatazilna." Siapa yang makan saum au basal, bawang putih, bawang merah, falyatazilna, hendaknya menjauh dari kami. Wal ya'tazil masjidana, jauh dari masjid kami. Wal yaqut fi baiti hendaknya duduk di rumahnya. Kita mesti pahami, sebetulnya sholat berjamaah itu kan wajib. Tapi gara-gara ini Nabi katakan jalan. Ya tentunya dia berdosa ya kan. Ya. Tapi Nabi nggak mengizinkan ke masjid. Kenapa? Karena baunya. Karena bau yang diakibatkan dan mengganggu orang-orang. Nah ini disebutkan oleh sebagian ulama untuk bawang ini matikan baunya dengan dimasak. Jadi kalau dimasak insya Allah enggak bau seperti itu ya. Sehingga kalau dimasak hal yang biasa ya seorang makan insya Allah enggak mengakibatkan uh, bau seperti itu. Tapi kalau mentahan aduh ya naudzubillah baunya. Juga yang enggak kalah menyakitkan ya. Sebetulnya rokok itu. Rokok mungkin bagi penggemarnya ya sama-sama orang perokok, samping kiri kanannya mungkin biasa. Mungkin itu sudah seperempatnya merokok, ya. Jadi bagi mereka ini sudah dapat seperempat merokok. Nah, sedot-sedot saja nggak ada masalah baunya. Tapi bagi orang lain yang tidak merokok, ya, Baunya luar biasa, sangat mengganggu. Sama. Apalagi yang cukup mengherankan di negeri kita ini karena biasanya merokok dan mereka tidak peduli dengan hukum-hukumnya dalam Islam. Ya, di masjid merokok. Sambil belajar taklim, ya, pengajian sambil merokok. Terkadang ustadznya juga merokok. Subhanallah. Bagaimana dengan hadis Nabi? Bawang saja seperti itu Nabi katakan. Bagaimana dengan rokok ini? Ya, hendaknya muslimin menyadari. Menyadari uh, hal ini agar meninggalkan rokok. Paling tidaknya masjid adalah area no smoking. Ya, mamnu tadkhin, dilarang merokok di masjid. Begitu. Area dilarang merokok di masjid. kembali kepada masalah kita. Jadi ini beberapa contoh ajaran Islam dalam hal kebersihan. Ilman bi anna raihat ad-dukhan allati tafuhu. Nah, keluar sekarang dukhan. Lebih-lebih uh, perlu diketahui bahwa raihatud raihatud dukhan bau rok apa namanya rokok. Allati tafuh yang menyebar min ba'dil musallin dari sebagian orang yang salat asyaddu karhan lebih tidak enak lebih menyakiti minas saumal basal daripada bawang putih dan bawang merah waqad harrama ulama at-tadkhin ulama telah mengharamkan merokok di dhararihi karena bahayanya alal jism pada fisik manusia wal mal dan harta manusia wal jiran dan tetangga manusia. Nah, dan ini memudarati ini memudarati dirinya jelas ya, seperti yang kemarin kita katakan, pabrik rokoknya saja sudah mengakui. Di bungkusnya sudah ditulis, merokok menyebabkan penyakit jantung, impotensi dan apa? gangguan kehamilan dan lain-lain. Ya. Ditambah gambarnya yang Naudzubillah seperti itu. Kemudian mudarat bagi harta. Harta terbuang sia-sia. Apa dengan merokok menjadi sehat? Siapa yang mengatakan begitu? Tidak ada. Jadi jelas sia-sia harta tersebut. Terbuang. Tidak ada faedahnya bahkan mendatangkan mudarat. Mudarat bagi tetangga. Nah, kasihan nih perokok yang bahasanya pasif. Katanya malah lebih berbahaya bagi perokok pasif daripada yang aktif. Ya, katanya. E, ya perlu dicek itu menurut sebagian orang. Dia sudah menghindari rokok malah jadi perokok pasif itu. Karena apa? Yang aktif ini nyembar-nyemburkan asap rokoknya ya tanpa peduli di samping kiri kanannya. Kasihan dia yang kena mudarat. Dia bisa yang kena penyakit jantung. Ya, punya penyakit kanker gara-gara rokok orang lain. Oleh karenanya ulama mengatakan haram. Karena dari berbagai tinjauan tersebut. Wa huwa al khabaith allati hadzar Allah taala minha. Jadi rokok termasuk al khabaith perkara-perkara buruk yang Allah peringatkan manusia darinya. Dalam surat Al-A'raf 167 wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Allah menghalalkan untuk mereka hal-hal yang baik dan mengharamkan untuk mereka hal-hal yang buruk. Sepakat bahwa rokok termasuk hal yang buruk. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la darara wa la dirar. Tidak boleh memudarati ya tidak boleh memberikan sesuatu yang bermudarat waddukhanu yadurru al-jism wa yu'dhil jar wa mal fahzar syurbahu fahuwa min kaba'irid dunub jadi merokok mencela me, nah, memudarati jasmani tetangga dan menghabiskan harta maka hati-hatilah dari menghisapnya karena itu tergolong dosa-dosa yang besar jadi ini kembali kepada masalah tadi eh, contoh-contoh perhatian Islam kepada kebersihan. Dari bab yang lain banyak kalau kita mau gali tentang kebersihan dalam Islam, ya. Berwudu tadi kita sebutkan, mandi kita juga sebutkan, begitu pula hal-hal yang lain. Membersihkan dari najis ya kan? Yang kedua, al-mu'amalatu atau ma'nas. Bab muamalah pergaulan dengan sesama manusia. Islam mengajarkan adab-adab bermuamalah, bergaul bersama manusia yang lain. Bagaimana ajaran Islam dalam pergaulan kita bersama yang lain agar kita dan anak-anak didik kita mengetahui dan kemudian mengamalkannya. Yang pertama, ahib linnas ma tuhib linafsika minal khairi cintailah untuk orang lain manusia ma tuhib apa yang kamu cintai untuk dirimu minal khairi dari kebaikan ini prinsip dasar ya dari pergaulan kita bersama yang lain cintai untuk mereka apa yang kita cintai untuk diri kita ini kalau dijabarkan luas sekali. Ya kan? Kita mencintai untuk diri kita apa? Contohnya, kita suka diri kita ini selamat. Tidak ingin diri kita ini sakit. Begitu pula kita memperlakukan orang lain. Bagaimana orang lain selamat dan tidak sakit. Kita nggak ingin celaka maka kita juga tidak boleh mencelakai orang lain. Ya. Kita nggak ingin uang kita diambil, jangan mengambil uang orang lain. Dan begitu seterusnya. Jadi prinsip ini prinsip yang bila dijabarkan dalam praktek kehidupan manusia sangat luas sekali. Pokoknya apa yang kamu suka untuk dirimu dari kebaikan, ya dari kebaikan ya, bukan dari kejelekan. Jangan, oh saya suka minum khamr, saya akan kasih dia khamr juga. Ini kejelekan. Kata Nabi, minal khair dari kebaikan. Apa yang kamu cintai untuk dirimu dari kebaikan, maka berikan pula kepada orang lain kebaikan tersebut. Nabi bersabda dalam hadis, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibbali li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Seseorang di antara kalian tidak dikatakan beriman dengan iman yang sempurna sampai dia mencintai saudaranya apa yang dia cintai mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Muttafaqun alaih. Yang kedua, kun samhan fil bai'i wasyara. Jadilah orang yang samhan, banyak bertoleransi atau yakni gampangan begitulah bahasa sederhananya. Dalam bab jual beli, dalam arti jangan jadi orang yang susah dalam bermuamalah. Ada kalanya orang itu dalam bermuamalah sangat susah. Kalau menawar sebagai pembeli misalnya, menawar itu pada harga yang sangat rendah. Naik sedikit saja berat. Mungkin membutuhkan waktu seperempat jam baru naik sekian ribu. Ya. Terus, ini tidak baik seperti ini. Begitu pula penjual, dia juga harus gampangan. Ya, jangan menjadi penjual yang juga sulit sekali. Ya. Dalam bermuamalah, ditawar sulitnya luar biasa. Kalau memang harganya sudah ya mepet, ya dimaklumi ya begitu. Tapi umumnya seorang pedagang punya harga yang dia ketahui sehingga bisa sedikit naik turun. Ala kulli hal Nabi memberikan wasiat rahimallahu ra'an. Rahimallahu 'abdan. Semoga Allah memberikan rahmat kepada seorang hamba yang bagaimana hamba itu yang samhan idza ba'a. Kalau dia menjual dia samhan banyak toleransi tadi, gampangan. Ya. Samahan idza ishtara. Begitu pula ketika dia membeli. Samahan idza qada. Begitu pula ketika dia melunasi. Samahan idza qada dan begitu pula ketika dia iktaba menagih hutang. Jadi di sini ada jual beli, ada hutang piutang. Dalam jual beli yang gampangan, ya. Kalau ada yang beli pada kita nawar-nawar dikit, guys, labas. Nah, Dengan fadol silakan. Ya, asal semuanya dalam perhitungan, jangan sampai kemudian wah kita rugi. Begitu pula pembeli. Ya, pembeli juga jangan sulit-sulit. Jadi dalam tawar menawar, nanti juga dalam pembayaran karena mungkin terjadi utang piutang. Yang membayar karena dia punya tanggungan, beri. Mudah. Sudah saatnya, sudah punya duit, segera bayar. Apalagi sudah jatuh tempo, cepat-cepat bayar. Yang menagih, tagih. Dan yang ditagih jangan marah, jangan tersinggung. Sudah dikasih pinjaman kok masih marah lagi ditagih. Nah pantas kan? Ya. Sudah dikasih pinjaman itu sudah faedah besar. Jadi ketika ditagih Mestinya oh ya, tahu diri. Tapi kalau sedang memang tidak punya, maka samahan tidak taba. Kasih toleransi. Ya sudah, belum punya ya sudah. Besok lagi. Ya, kira-kira berapa hari lagi? Seminggu lagi ya sudah, insya Allah nanti. Kok belum punya lagi? Kasih waktu lagi. Ya, Hadis riwayat Al-Bukhari. Dan ini tentunya hadis ini dalam konteks jual beli dan utang piutang kita bisa ambil pelajaran pada bab yang lainnya juga. Dalam berbagai urusan dia seorang yang mudah bertoleransi, bukan orang yang kaku. Kita pun tahu kalau orang-orang ada orang yang kaku dalam bermuamalah mesti orang kan benci. Ya kan? sulit, kaku, apalagi dibarengi dengan omongan yang kasar. Tidak ada orang yang suka dengan seperti itu. Sebaliknya, orang yang banyak bertoleransi, banyak kemudahan dalam berurusan, semua orang akan suka. Dan mungkin kita pernah baca hadis Nabi SAW, seorang yang diampuni oleh Allah dosa dosanya. Kenapa? Karena suka memberi waktu, suka memberikan sodakah, suka memberikan maaf, dan menggugurkan utang-utang orang dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla karena itu. Jim yang ketiga, prinsip yang ketiga dalam bermuamalah bersama orang-orang khalitin nas wansahum wasbir ala azahum. Kecuali tadi afwan sebagai catatan ada orang yang dalam bab utang piutang ini keterlaluan. Dalam arti apa? Punya tapi nggak mau bayar. Kalau memang tidak punya, ya kita berusaha memberikan toleransi. Yang jadi masalah orang yang punya tapi nggak mau bayar. Nah, bagaimana dengan orang yang seperti ini? Nah, kita tentu berhak menuntut, ya. Bahkan dalam Islam ada apa? Ada aturan-aturannya Nabi sebutkan matlul ghaniyyi zulmun, orang yang punya kecukupan tapi terus mengulur-ulur ini tindakan kezaliman. Disebutkan dalam hadis yuhillu irdahu wa uqubatah, membuat dihalalkannya kehormatannya dalam arti martabatnya. Artinya boleh kita ngomong-ngomong orang itu sulit kalau utang. Jadi orang tahu. Nah, ini kan menurunkan martabatnya. Halal bagi kita ngomong seperti itu. Wa uqubatah bahkan menghukumnya juga boleh bagi pemerintah. Misalnya satu saat oh dia nggak mau bayar utang, penjarakan. Pemerintah boleh. Nah, jadi tentu ya bab ini tidak kemudian e, dilepas begitu saja, ada aturan-aturannya dalam Islam. Intinya jadilah orang yang mudah dalam bermuamalah. Khalitin nasa wansahhum wasbir ala adahum bergauli orang-orang yakni bercampur dengan mereka wansahhum berikan kepada mereka nasihat-nasihat yang baik wasbir ala adahum sabar atas gangguan-gangguan dari mereka hatta takuna mimman qala fihim Rasulullah sehingga kamu termasuk apa yang disabdakan Rasulullah dalam hadisnya yang tadi kita sebutkan bahwa muslim yang berbaur dengan manusia dan sabar lebih baik daripada orang yang menyendiri dan tidak sabar dari gangguan manusia. Ya. Selanjutnya, yang ketiga dari adab-adab yang diajarkan Islam, al-insaf wa qabul al-haq. Al-insaf yakni bersikap adil. Wa qabul al-haq dan menerima kebenaran. Ya. Di satu sisi bersikap adil kepada siapapun, walaupun kepada orang terdekat. Yang kedua, menerima kebenaran, walaupun datang dari siapapun, walaupun orang yang paling dia musuhi. Terima kebenaran. Kalau jelas itu suatu kebenaran. Ini akhlak yang mulia. Ya, akhlak yang mulia. Yang senantiasa hendaknya menjadi dasar dalam Eh, sikap-sikap uh, kita. Kebenaran itu menjadi junjungan kita. Iqbalil haqqa min qailih. Kata penulis rahimahullah, terimalah kebenaran dari qailihi orang yang mengatakannya. Walau kana saghiran, walaupun dia anak kecil. Au khasman, walaupun dia musuh sekalipun. Wahdar raddal haqqi minan nas Hati-hati dari raddul haq menolak kebenaran dari manusia wahtiqarahum dan meremehkan manusia yang lain, rendahkan yang lain. Faqad hazzara Rasul sallallahu alaihi wasallam min hadzal amal. Nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan dari perbuatan ini yaitu kesombongan, tidak menerima kebenaran, meremehkan yang lain. Nabi bersabda, la yadkhulul jannah tidak akan masuk ke dalam al-jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min iman siapa yang ada dalam kalbunya seberat zarrah daripada astagfirullah mithqala dzarratin min kibrin man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin yang ada dalam kalbunya mithqala dzarrah seberat zarrah daripada kibir kesombongan ya ila dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inna rajul yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan. Sesungguhnya ada seseorang yang suka pakaiannya itu baik, sandalnya baik, bagus. Al Nabi katakan innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Al kibru batarul haqq Kesombongan itu artinya menolak kebenaran wa tunas dan meremehkan manusia. Rawahu Muslim. Nah, dalam hadis ini Nabi menerangkan bahayanya sikap tidak mau menerima kebenaran. Dan itu bagian daripada kesombongan. Dan siapa saja yang ada dalam kalbunya, walaupun seberat zarrah, semut yang kecil, dari sifat sombong ini, maka diancam untuk tidak masuk ke dalam surga. Ya. Kemudian seorang sahabat bertanya, "Bagaimana ya Rasulullah kalau ada orang yang suka pakaiannya itu bagus, sandalnya bagus?" ini <clears throat> apakah yang seperti ini termasuk sombong? Nabi katakan tidak. Ini ya bahkan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla karena Allah itu indah dan mencintai keindahan. Kalau orang yang memang Allah beri kemampuan, dia punya pakaian yang bagus, punya sandal yang bagus, pakai yang bagus itu. Allah suka nikmat-nikmatnya terlihat. Allah suka kalau yang Allah berikan kepada orang itu dipakai, dilihat oleh manusia, ya, dan dia tetap bersyukur kepada Allah bukan untuk yakni merendahkan manusia. Nah, Kemudian Nabi mengatakan, menerangkan makna sombong yaitu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Yang keempat al-i'tiraf bil khata. Mengakui kesalahan. Nah, ini juga akhlak yang mulia. Akui suatu kesalahan. Ini akhlak yang mulia dan tidak banyak orang yang punya akhlak yang seperti itu ini suatu yakni e, kemuliaan sesungguhnya dan ini membuat orang akan suka bila mana sifat ini ada padanya. Sebaliknya e, tidak pernah mengakui suatu kesalahan sementara dia salah. Ini merupakan sikap yang sangat jelek dan ini berakibat tidak tertariknya manusia kepada dia. Disebabkan sifat yang tidak baik ini. Dan sudah semestinya seorang mengakui suatu kesalahan, jelas salah. Karena uh, ini merupakan ya suatu kejujuran. Ini merupakan suatu sikap asidik kejujuran. Oleh karenanya dikatakan oleh uh, penulis di sini, apa tak fa'tarif bi khata'ik." Kalau kamu salah, akuilah kesalahanmu. Wa'tazir minhu. Mintalah maaf darinya orang yang uh, kamu salah padanya Fa'in al-i'tirafa bil khata'i khairun min at-tamadi fil batil. Sesungguhnya mengakui kesalahan lebih baik daripada terus-terusan di dalam kebatilan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Rasulullah bersabda dalam hadis, "Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun." Sebaik-baik bani Adam uh, Kullu bani Adam khata' semua bani Adam khata' sering salah. Wa khairul khatta'in dan sebaik-baik orang yang sering salah adalah at-tawwabun, orang yang banyak bertobat. Riwayat Tirmidzi dan dihasankan uh, oleh sebagian ulama. At-tawwabun, siapa itu tawwabun? Orang yang banyak bertobat. Humul ladzi ya'tarifu Nabi akhta'ihim. Mereka itu yang mengakui salah. Wa yarji'una anha dan kembali rujuk dari kesalahan itu. Wa ila Allah dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat sekali lagi ketika dia mengakui suatu kesalahan justru akan mendapatkan nilai positif dari manusia dan martabatnya tetap akan terjaga. Bukan uh, suatu apa kemuliaan yang bisa diperoleh oleh manusia berupa tidak ada kesalahan. Siapa yang tidak salah? Yang tidak punya salah. Ya. Tapi suatu kemuliaan adalah ketika dia salah karena mesti salah orang itu. Dia mengakuinya. Seorang penyair dalam eh, bahasa Arab mengatakan kafa bil mar'i nublan an tu'adda ma'ayibu. Cukup dinilai suatu yakni keutamaan bagi seseorang itu ketika tu'ad ma'ayibu aibnya bisa dihitung. Bukan tidak ada aibnya sama sekali. Siapa yang tidak ada aib? Tapi aibnya bisa dihitung. Ya. Yeah. Dan ah, ini menunjukkan bahwa kita tetap salah. Kita akan salah. Nasallahu alaihi Semoga Allah lindungi kita dari sesuatu yang tidak diridhai Allah azza wa nah, kuncinya adalah kita diantaranya mengakui kesalahan. Semoga kita dapat taufik dari Allah azza wa Yang kelima, al-adlu wa qaulul haq. Adil wa qaulul haq dan berkata yang benar. Ini juga prinsip dalam al-akhlakul karimah. Akhlak yang mulia dan adab islami. Adil. Dan mengatakan yang benar. Kata beliau, rahimahullah, kun adilan walau baina a'daika. Katakan kata-kata yang adil. Walau baina a'daik, walaupun di antara musuh-musuhmu sekalipun kepada musuhmu. Ya. Harus bersikap adil. Wala tahmilukal adawatu liqaumin ala zulmihim. Jangan kamu terbawa oleh sikap permusuhan sehingga kamu berbuat zalim kepada mereka. Tidak boleh. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-8, "Wala yajrimannakum syana'anu qaum ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun wala yajrimannakum syana'anu qaum jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum menyeret kamu untuk tidak berbuat adil membuat kamu tidak berbuat adil i'dilu berbuat adillah huwa aqrabu littaqwa itu lebih dekat kepada ketakwaan. Wattaqullah dan bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui atas apa yang kalian lakukan. Dalam ayat yang lain wa idza qultum fa'dilu walau kana kurba. qurba. Dan bila kalian berkata, berkatalah yang adil walaupun kepada dza qurba kerabat dekat. Qulil haqqa. Katakan yang hak walau ala nafsi walaupun atas dirimu artinya seandainya pun itu tidak menguntungkan kamu tapi katakan yang benar au aqaribik atau atas kerabatmu au asdiqaik atas teman-temanmu ya walaupun tidak menguntungkan mereka semua tapi yang benar katakan yang benar begitu Fakat amar Allah Ta'ala bidalik Allah memerintahkan hal itu dalam firman-Nya pada surat An-Nisa 135. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qist syuhada'a lillah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian qawwamina bil qisti, orang-orang yang menegakkan keadilan. Syuhada lillah, para saksi bagi Allah. Walau ala anfusikum walaupun atas diri kalian atau kedua orang tua kalian atau kerabat-kerabat dekat kalian. Iyakun ghaniyan aw faqiran fallahu aula bihima. Wa la hawa an ta'dilu. Ya, jangan kalian mengikuti hawa nafsu untuk tidak berbuat adil. Ila akhirul ayat. Nah, jadi prinsip berkata yang hak ini prinsip Islam yang diajarkan oleh Islam kepada para pemeluknya dan tanamkan ini pada anak-anak didik kita sejak dini. Yang keenam, akhlak dan adab Islam yang keenam, al-istislam li awamiriddin. Al-istislam yakni berserah diri kepada awamiruddin, perintah-perintah agama. Istaslim li ahkamiddin, Berserah dirilah kalian kepada perintah-perintah agama, hukum-hukumnya. Fa'inal Islam karena kata Islam itu sendiri mustaqun dari Islam, diambil dari kata berserah diri. Jadi orang yang Islam, orang yang muslim, yakni orang yang berserah diri. Berserah diri kepada Allah Azza wa Jal dengan melaksanakan apa kata Allah. Apa kata Allah? Sami'na wa ata'na. Saya lakukan. Saya pasrah kepada Allah, saya berserah diri kepada nya Begitu yang namanya muslim. Tapi jadi aneh kalau namanya muslim Allah berkata begini, tidak. Lakukan sholat, tidak nah, mau. Puasa Ramadan, oh, nggak enak. Loh, kamu ini muslim atau apa? Mana berserah dirinya kepada Allah itu mana? Ini kena angin loh, kena goyangan. Baik. Wala takis ahkam ad-din bira'yik. Jangan kamu mengkiaskan menganalogikan hukum-hukum agama itu dengan akal pikiranmu. Bainal aqla lahu haddun yantahi ilaih. Akal itu punya batas yang ia berakhir pada batas tersebut. Wa katsiran ma yukhti'ul aql. Seringkali akal itu salah. Jadi jangan kamu menimbang di bawah hukum syariat dengan akal. Ya. Sebagian orang begitu, diperintahkan sholat. Ah, sholat asar misalnya, empat rakaat. Kenapa sih empat rakaat? Padahal asar itu kan waktu tidur siang berlanjut, mestinya dua rakaat saja. Jadi cepat habis itu tidur lagi. Contoh, pakai akal. Sebagian orang begitu. Ya. Kalau dalam sholat mungkin tidak ya. Tapi dalam hal-hal yang lain. Hukum warisan. Kenapa sih? Kok perempuan lebih sedikit dari laki-laki? Kan sama saja. Jadinya seperti nggak adil. Nah, adil menurut siapa? Nah ini kan menghukumi syariat dengan akal. Dalam bab yang lain begitu juga mungkin. Oh, perempuan kenapa sih mesti pakai kerudung? Zaman sekarang itu kan ya zaman modern. Ya. Wanita kalau nggak menampilkan keindahannya siapa yang mau menikahi? Nah, pakai akal ya kan? Jadi jilbab itu kan sesungguhnya yakni pakaian dengan standar kepantasan. Nah, ini Islam liberal. Artinya ada yang seperti itu menghukumi Islam dengan akal. Kata Syekh di sini jangan seperti itu. Akal itu terbatas. Akal itu sering keliru. Akalmu beda dengan akalku. Terus mau pakai akal siapa? Nah, seorang muslim berserah diri kepada kepada Allah. Apa kata Allah? Pahami. Oh, begini maksudnya, laksanakan. Begitu sikap yang benar. Wa ya'jiz an tafsiri jami' din. Akal itu tidak mampu untuk menafsirkan seluruh perkara agama. Lidzalika qala Ali radhiyallahu anhu. Jadi karena itu Ali radhiyallahu anhu mengatakan, "Lau kana din birra'i." Seandainya agama itu dengan akal, lakana al-mas ala asfal khuf aula min al-mas ala a'la. Tentu mengusap bagian bawah khuf lebih baik daripada mengusap bagian atasnya. Khuf yakni semacam kaos kaki yang terbuat dari kulit yang Islam memberikan kemudahan dalam bab wudhu bila orang sedang memakai khuf. Tidak perlu dia membuka khufnya, cukup dengan mengusap. Jadi dalam membasuh kaki diganti dengan mengusap khufnya di atasnya. Ya, di punggung telapak kaki itu. Tentunya semua dengan syarat diantaranya ketika mau memakai sudah dalam keadaan suci. Ya, sekarang masih suci belum batal pakai khuf nanti sholat isya kita mau wudhu tidak perlu membasuh kaki cukup diusap nah ini keringanan nah di, di, di sebagian negeri sangat merasakan nikmatnya keringanan itu daerah-daerah dingin misalnya atau orang yang sedang safar kesulitan mau buka sepatunya ada keringanan nah Islam mengajari yang diusap atasnya bukan bawahnya Kata Ali radhiyallahu anhu dalam riwayat Abu Dawud ini, seandainya agama dengan akal, mestinya kan yang diusap bawahnya, karena yang kotor bawahnya. Tapi kenapa yang diusap, diusap malah atasnya? Nah, ini menunjukkan bahwa agama itu jangan pakai akal-akalan. Agama itu wahyu yang lebih daripada akal, jelas. Ya. Akal kadang tidak sampai kepadanya. Tentu banyak hikmahnya mengusap di bagian atas itu. Soalnya wahyu tidak akan bertentangan dengan akal yang sehat. Hanya saja akal yang sehat ini kadang tetap nggak mencapai apa rahasia-rahasia hukum Allah Subhanahu wa taala. Itu masalahnya. Innal muslim al-haqiqi huwa alladhi yunafidhu ahkam syarh. Sesungguhnya muslim yang hakiki dialah yang melaksanakan mempraktekkan hukum syariat awamir asyara' dua nama sabab seandainya pun tanpa mengetahui sebabnya allati khafiyat alaih yang terkadang tersembunyi atasnya bahwa kaljundi yuti'u amra qaidihi guna sehingga dia kalau diibaratkan boleh diibaratkan seperti seorang tentara yang mengikuti perintah komandannya tanpa dia munakosha berdialog dengannya karena sudah percaya penuh ya tapi seorang muslim tentu berbeda dengan seorang anggota militer. Ini hukum syariat, dia yakin penuh dengan hikmah dan tidak akan salah. Beda dengan seorang komandan, mungkin saja salah, ya kan? Cuma di sini bagaimana ketaatan itu? Sami'na wa ata'na. Begitu saja. Tapi dengar dan kami taat. Li'annahu ya'lam anna qaidahu a'lam minhu. Wa indama haramat Islam dan ketika Islam mengharamkan lahmal khinzir, daging babi, imtadal al-muslimuna lil amr, kaum muslimin mengikuti perintah itu. Walam yas'alu anis sabab dan mereka enggak bertanya kenapa sebabnya. Wa ba'da mudhi arba'at arba'ata asyara qarnan dan setelah lewat waktu 14 kurun, 14 abad kasyafat tibbul hadis an dararih ternyata terbukti. Kedokteran modern menyingkap apa itu mudaratnya daging babi Wa'arafna sekarang kita tahu ternyata rahasia kenapa diharamkannya daging babi seperti itu. Arafna anna Allah la yuharrim syai'an illa li dharari. Kita tahu bahwa Allah tidak mengharamkan sesuatu kecuali karena mudaratnya. Yakin sepenuhnya. Kalau sekarang belum diketahui, tetap ini ada hikmahnya. Mungkin sekarang belum, suatu saat akan diketahui. Ya, Bismillah. Demikian beberapa adab-adab dan akhlak-akhlak